Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhul bila sibuk dengan Kaya aku ini kan jari wong akeh kan di pengaruh akeh jari ini. Tapi aku serak krosok. Sibuk ah, sibuk muasolah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mau tau eling kowe blas yakin. Ya mau tuh nggak umum muka-muka sing tau ngaji kula surah dosane. Wis ngono tok. Tapi kalau eling ra ini Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge ya Cuma bareng ini kamu hilangnya ternyata game Mustafa terus siling nah. <laughs> Tapi elinge ya, Allah sih. Terus nyifati Allah, Allah game makhluk iya lah gak Mustafa bareng terus siling nah. Paham Mas? Nah ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i. Jadi hukumnya pangeran itu raiso digeneralkan secara masif. Wong saiki analogi kafe kabeh kias ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran Masyur Ja'far Sodik, Ja'far Sodik itu e, putranya Muhammad Bagir, e, masih cucunya kan Nabi beberapa. Ja'far Sodik bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah itu kanjeng Nabi. Berarti cucu ke-6. Masyur jenis saya Sayyid sinten Ja'far Sodik. E, saya Ja'far Sodik itu kan agak-agak pernah ya pernah ya. agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, rival rival ilmu bukan rival bedo jago boten. Jadi debatnya bukan tentang itu. Eh, singkat cerita, Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? E, eh, tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Said Jafar Sadiq itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Said Jafar Sadiq itu gurunya. Makanya uh, Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Jafar Sadiq. Uh, di Barani biasanya Jafar Sadiq ditanya, uh, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. E, masih tidak saya. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. E, tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Abu Hanifah jawab lima ada kenapa? Diceritakan. Ilam anak awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Bu saya harus mengkiaskan. Terus hati misalnya. Coba uh, berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Saya Jafar Satu karena beliau seorang fakih, beliau seorang alim fakih. Uh, eh, Ataro bezina wal qatli ayu akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu agamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. Lima data kuno syahadah fi zina arba'atan wa fil qatli isna. Tapi kenapa kalau saksi zina harus empat, sementara saksi pembunuhan cukup dua? Harusnya kalau zina sama kotul mukmin itu tinggi kotul mukmin, saksi kotul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar, iya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ono wong zina mek mateni Mustafa, dosane kan mateni gede mateni Mustafa. Mane dora mateni gede tenan dosane. Wong meneh mateni Imam Mustafa, oh tambah gede. Wong meneh sing jenggoter sing khusuk tambah gede. <laughs> Pokoke sesuai wae. Makome ya makome. Nah, tapi kenapa saksi zina harus empat sementara saksi pembunuhan cukup dua? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih Abu Hanifah mulai ngeper, eh, mulai ngeper ngeper terus ini Hanifah insaf, insaf itu uh, sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan tuh kalau darurat. Terus kata kata Jafar Sadiq, eh, gak gak apa-apa kalau begitu. gak apa ya gak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i sehingga meskipun kita punya kias masif ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutan najis tapi tentu saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu paham ya? ya kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu ya sakit tuh misalnya Pak Guti Pak Mustafa dagangan telur ayam oh apa wabar wabar buji Pak Pemangan izin berkobarnya kelapa ndok ndok lewat jubur misalnya Paham? Lu repot kabeh no. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa itu Sedungnya beras tuh gabah ya. Dulu itu kan gak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekarang kuno-kuno giling tebu, giling gabah, anak apa? Sapi utawi apa lah di dimuter, no? muter. Terus itu jadi menggiling. Nah, lah di sewu kan sak sak dawa-dawane kan paling rong meter. Lah uyoe sapi yo ya nguyong yo ya ngising ambek umbirang-umbirang jam kan yo ya nguyong ngising. Ya cipratane yo tok gabah beras mah. Ibu nego nemu enti cerita. Lah singkat cerita ono kiai kok Mustofa ini sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki ngono aja sih kok disuci. <laughs> Imam Burkini ku ulama ah, kok ngamuk nih. Ah takok nek rata aku murid. <laughs> Aku nih kaku. Ini pun betul nak. Orang ulama-ulama sih bergiling lagi ya tenang ya, mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. sholat, wae masak ya di cuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amal. Ya sudah mulai dulu orang seperti Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu, uh, utilu daily, sang uh, pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa, um, apa yang pakaian yang bawah jadi apa? Maxi ya. Ya kira-kira di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunat cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontok nopo Eh, singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekasnya tletong bekasnya najis eh, ono misalnya koyo peceren peceren nak sih kadang kan yo ya niprat-niprat yang putih Nah, singkat cerita Maimunah tanya ya Rasulullah eh, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis lalu gail saya ini gailun itu apa serampatan paling apa misal itu jenis apa gailun bahasa Arab ya pencaman latihan bahasa Arab jadi apa Lail. Jawabnya apa Nabi enteng. Yutoh ma mabadah. Ya sanggup ae kok suci. Jadi yang berbar kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah nggak ada debat tadi. Andai kan kaidah anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong yang masjid kan wajib salin salam kabeh. Mulai akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ayo wedi sing ora yang ngliwati nasi ya ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ah, ngaso singkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan berdua. Lah nak banter terus tipe sandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sarang tok apa nanti tok klambi ngisor. Kira-kira. Kira perlu nanti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak melaku cepat itu kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sarang tok. Rok kelamin. Lah kira-kira ratan itu suci murni apa anak mutanajis ya jawab. anda kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi blok tapi kok bener. Senajan tuh orang ilmu. Nah ini alhamdulillah dablek onok bener. Pas ya, blok pas ya. tidak blok tapi pas. Justru lama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salib. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Nabi itu Nabi Dawud yutoh biruhu rumah ba'da. Apa? Yutoh biruhu ma Nah setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya, karena tadi mutohir itu ada dua. Hanya kalau jarak tak lantai ngaji pergi, sama akan jarang menemukan ulama yang saya kerso ngendikan Saya ulama kabeh melok tasawuf mabek toriko. Pokoknya sing ngaji suwargo. Pokoknya aja ngomong-ngomong itu. Itu jenis ulama tarhib sing nyenang-nyenang tok. Kalau melok partai sing tarhib sing seru-seru dong. Tapi buat tenang, melok fikih melok partai fikih. Sekaruan hati saya mayoritilah di khairan fakihu fikih. Wong nanti dikersana Allah apik mesti ngerti pak, Itu rumah aja. Ini contoh kias. Uh, eh, mutohir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turok, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turok, yaitu najis satu kalbi wal benzir Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan Nah sekarang uang liwat neng lemah itu kan ada takdir secara otomatis karena ada kekuatan turun. Makanya Nabi Dawuh yutoh hiruhu mabadalah yutoh biruhu mabadah. Dia akan tersucikan oleh uh, akumulasi turun yang seperti itu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong menu nak dosane akeh kan diobong ning ngerokok Alasannya apa hati-hati? Mansu ya. jika. Jadi kena raut nak wudu, orang tok lemah, orang tok turah. Iku disorder ya orang orang Orang-orang ngono contohnya orang orang oh, Iku ya haram, dan ya ya bahaya. Nggak ceritanya Bu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu, jodoh maksudnya ngawur, itu gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini. Kayak wong biduan ta wong naruan wong diwela. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tetonge ta ora? Eh, jawab wis. Enggak kan? Si tukang gawe boto, terus ngerti ana teletong kira-kira ning kono tetep digawe apa sih Di <laughs> sangke ya. Pengacara oke. <laughs> Nah itu dulu ada orang-orang syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gemes pak. Kalau bangun masjid itu sampai kalau jumu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata. Itu kan nggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa? Najis. Itu tekong dan sebagainya. Itu orang-orang syafi'i sendiri dalam bab ini dong ikuti rotok-rotok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskin apa? Taskin dibakar dengan api. Sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan ma, turab, api. Tapi juga wudhu loh ya. Maksudnya gue contoh, gue contoh batu bata, gue ojo gue contoh wudhu.